Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi srahli sodri. wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Al-Habib Zainal Abidin al Ataf yang senantiasa kami harapkan mau idul hasanahnya serta barokahnya. Yang saya hormati para asatid dan asatida, yang saya hormati Bapak Abdus Salam SIP selaku Kepala Desa Jatiroke Songgom Berbes. Yang saya hormati Gus Iqbal Esos MA yang saya hormati tokoh masyarakat, yang saya hormati tokoh pemuda dan pemudi, yang saya hormati grup Hadroh al munshidin dari Pekalongan, yang saya hormati segenap pengurus Ikatan Pemuda-Pemudi beserta jajarannya yang saya hormati. Dan tidak lupa juga yang saya hormati kepada Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Tidak ada kata yang pantas diucapkan selain kata syukur atas Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala rahmatnya, atas segala nikmatnya, kita semua bisa berkumpul di pada pada acara pada malam hari ini tentunya dalam acara Kesambi bersolawat dalam rangka halal bihalal di desa Jatiroke Songgom Brebes. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan serta mudah-mudahan senantiasa Allah merahmati dan meridhoi acara kita pada malam hari ini. Amin amin ya robbal alamin. Salawat serta salam kita tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada acara malam hari ini senantiasa mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Saya mohon izin sebelumnya saya berdiri di sini sebagai pembawa acara. Adapun yang pertama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada ibu-ibu, bapak-bapak dan hadirin sekalian yang mudah-mudahan langkah kaki ibu, langkah kaki bapak, langkah kaki hadirin sekalian diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pahala dan amal di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Dan yang kedua, saya izin untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Adapun acara yang pertama adalah pembukaan Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran Acara ketiga sambutan-sambutan Acara keempat Mau'idotul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Zainal Abidin al atau Kemudian acara yang ke-6 yaitu Hadroh al munshidin dari Pekalongan Kemudian acara yang terakhir adalah doa penutup Marilah kita bersama untuk memasuki acara yang pertama, yaitu acara pembukaan. Marilah kita membuka acara pada malam hari ini dengan bacaan umul kitab Al-Hadiniya walikul niyatin Soliha wa ila hadratin nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Demikianlah pembacaan umul kitab Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Fatihah tadi kita akan mendapatkan keberkahan serta semoga acara pada malam hari ini akan berjalan dengan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ustadz Fadullah Sahil. Waktu dan tempat kami persilakan.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 وسارعون وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذي والكافرين والذين 我们。 我们。 ولم يسروا ما فعلوا وهم يعلمون بسم الله إن اللهم صل وسلم وزد وبارك 甩烂单。 وما ومن kepada Ustadz Fadullah Sahil yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan, senantiasa mendapatkan atau menambahkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Hadirin rahimakumullah marilah kita memasuki rangkaian acara berikutnya, yaitu rangkaian sambutan. Untuk sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Muhammad Jaza, sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Salam SIP selaku Kepala Desa Jatiroke Songgom Brebes. Kemudian sambutan ketiga yang akan disampaikan oleh Gus Iqbal Lesos MA selaku pengasuh Pondok Pesantren Modern al Falah. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Muhammad Jaza. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah Allahumma salli ala habibika wa mustafaka wa maulana muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ila yaumiddin rabbi wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'd hadrotal afandil والكرامة والأعزة wabil akhos panjenenganipun Al Habib Ali Zainal Abidin Al Atas dari Tegal yang kami nantikan mau mauidhatul hasanah serta doanya wabil khusus para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh desa Jatirokeh Blok Kesambi yang saya taklimkan kepada Dewan Asadir Asadira Desa jati rokeh Blok Kesambi yang saya hormati kepada pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Modern yang saya hormati kepada banom-banom yang bernaung di botul Ulama Desa jati rokeh Kecamatan Songgom yang saya hormati kepada para bapak, para ibu sekaligus tamu undangan dari Pekalongan Grup Hadroh Al-Mungsidin yang kami hormati. Tak lupa juga kepada rekan-rekan kami, pemuda-pemudi Kesambi, serta panitia penyelenggara halal bihalal Ikatan Pemuda-Pemudi Kesambi dan masyarakat Kesambi yang saya sangat banggakan. Hadirin, hadiroh yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya terhadap kita berupa taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama, bermujalasah, bermuajah dalam rangka halal bihalal, ikatan pemuda, pemudi, kesambi dan masyarakat kesambi tanpa suatu halangan apapun. Semoga adanya acara ini senantiasa kita mendapatkan ridho darinya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman khatimin nabiyyin yang telah menunjukkan jalan terhadap kita inggih menika jalan ingkang lurus sehingga kita terbebas dari belenggu-belenggu kejahiliahan. Semoga adanya acara ini senantiasa kita mendapatkan syafaat darinya kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para tamu undangan, hadirin hadiro yang saya hormati. Yang pertama kami mewakili atas nama panitia penyelenggara halal bihalal Ikatan Pemuda-Pemudi Kesambi dan Masyarakat Kesambi yang pertama menghaturkan minal a'idin wal faizin mohon maaf lahir dan batin atas kesalahan kami yang sering berbuat baik itu disengaja atau tidak disengaja. Yang pertama kami meminta maaf kepada orang tua-orang tua kami. Meminta maaf kepada guru-guru kami meminta maaf kepada masyarakat-masyarakat khususnya Blok Kesambi jika kami mempunyai kesalahan kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua kalinya kami mewakili atas nama panitia menghaturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para bapak, para ibu, para hadirin hadiroh yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara halal bihalal yang seharusnya mempunyai kesibukan masing-masing dan yang seharusnya mempunyai kewajiban yang lain akan tetapi panjenengan semua rela untuk mengorbankan waktunya demi menghadiri majelis yang insya Allah mulia ini dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lain tujuan kita yang pertama mengatakan halal bihalal untuk mempererat tali silaturahim satu sama lain. Dan yang terakhir, kami mewakili atas nama panitia mengucapkan, meminta maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali dari tempat yang kurang nyaman, dari tempat yang kurang berkenan, suguhan yang kurang sangat cukup, dan dari panitia barangkali mengarahkan kurang dengan sopan santun kami mewakili seluruh panitia Ikatan Pemuda-Pemudi Kesambi meminta maaf yang sebesar-besarnya karena kami hanyalah manusia biasa yang notabene masih sangat butuh bimbingan dari para asadin dari para kiai, dari para orang-orang soleh yang sering mengarahkan hal kebaikan terhadap kita semua. Maka dari itu, kurang lebihnya kami mewakili atas nama panitia sekali lagi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya cukup sekian dari kami yang hanya kami sampaikan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan dari awal sampai akhir, saya pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Ma min min nafsi. Jika ada kesalahan itu semata-mata dari saya sendiri. Wa ma min hasanatin fa Dan jika ada kebenaran dalam kebaikan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ketua Panitia oleh Muhammad Jaza. Untuk sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Abdus Salam SIP selaku Kepala Desa Jatiroke Songgong Brebes. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon maaf hadirin sekalian, eh, Bapak abdussalam SIP tidak bisa hadir. Untuk sambutannya akan diwakilkan oleh Bapak Lebe Said. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepisan maning kang karo bojone pegatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du Dumateng al mukarrom para alim para kiai para sepuh pinesepuh ingkang kula muliakan dumateng al habib Ali Zainal Abidin dari Kabupaten Tegal saniki si teng perjalanan moga moga hadir Allahumma Abi kalai ugi salam Kala terakan dumanteng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli alaihi moga moga kelayan baca salawat pinaringana syafaatullah benjang wonten dina kiamah Allahumma amin ya robbal alamin Para bapak, para ibu, para sederek Hingga lo muliakan segenap panitia pemuda-pemudi Kesambi yang sangat kami banggakan bisa menghadirkan Al Munsidin dari Kabupaten Pekalongan. Allahumma Yang selanjutnya kami berdiri di sini mengatasnamakan Kepala Desa Jati roke kepalanya mboten enten. Nggih. Dadose wakil awak karo sikil. Ngaturaken pani panjenengan mboten saged rawuh. keranten niki wonten Semarang. Nengok uh, eh, laren. Para rawuh, para sederek ngamanaten ngamanataken dumateng kula maring panjenengan. Dados niki Desa Jatirokes mulai maju. Mulai maju. Gumenang kene sini Gandarwo alhamdulillah wonton pondok pesantren Al Falah. Kula mriki wedi temenan. niki alhamdulillah sakit rame wonton pondok pesantren. Ardenggriku sida kuntianak. Nggih, wonten kuntianake. Jasa ya, niki boten wonten. Nggih leres ukura sering diwedeni. Nggih, niki pemerintah desa Jatirokeh supados rakyate ayem dan trem saged melaksanakan ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala Allahumma amin Muga-muga raya jati rokeh paring nasihat Allahumma amin ajang resula dibagi ini beras aja ah kae ordine ordine sampun kados niku Nabi pimpinan kepala desa ngaturakan pangapunten ingkang kata, ngaturakan acara halal bihalal ngaturakan nyuwun pangapunten kata, ngaturakan minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin ngapunten nggih ngapunten nggih alhamdulillahirabbil alamin boten sakit kula sanjang napa-napa kali panjenengan ngarane wakil nggih awak karo sikil pikiran